السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. kita bisa berkumpul kembali, kita bisa duduk bersama. Ini murni karena nikmat Allah kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkahmu, semoga nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah banyak selawat kita jemaah. Antum udah berapa banyak selawatnya hari ini? Dari subuh nggak apa-apa. Anak kasih hadiah kalau banyak. Berapa? Sekitar 30. Kalau kira-kira satu kali selawat dapat 2000. Antum mau berapa kali salawat? Sebanyak-banyaknya. Tapi nggak apa-apa lah, kasih ya di antum. Ini ada amalan penghibur di alam kubur mah, siap-siap mati. <laughs> ya Allah, fikum. Naam jamaah. Ya, salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam semoga senantiasa bersambung dalam setiap desahan nafas kita. Kita bersolawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk keluarga beliau, khususnya untuk istri-istri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka telah mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengemban amanahnya. Berapa jumlah istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? 13, oke. Okay. Bisa sebutkan tujuh? Tujuh, tujuh. Siapa yang menyebutin tujuh? Anak kasih hadiah mah. Yang tebel nih hadiahnya. Tujuh istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangan lagi, udah cukup lah. Yang nah, lainnya aja. Fadal dokter. Khadijah. Aisyah. Ummu Salamah. Sofia, hafsa, lima dapat hadiah kecil kalau lima ya ya nggak apa-apa lah kita kasih hadiah kecil oke okay. ya dikirim ke belakang Oke. masya Allah baik karena cuma lima hadiahnya kecil main tambah dua lagi dua lagi nggak ada nggak ada hadiah nggak apa-apa Oke. Hah? Juwairiyah. Antum kalau enam, Zainab. Barakallahu fiik. Nah, ada hadiahnya jemaah. Udah habis. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad. Buat keluarga Nabi kita Muhammad Sallallahu SAW, istri-istri beliau dan anak cucu beliau. Anak Nabi nih. Kita mau tanya nih, berapa jumlah anak Nabi? Coba yang di sebelah kanan. Masa dari tadi melempem terus ya, kan. Nah, fadol. Tujuh. Sebutkan empat yang perempuan aja. Fatimah. Ummu Kulthum, enggak usah kasih tahu jemaah. Saya cuma dua mah. Kita kasih separuh ngobal hadiahnya. Fadl bagi sini belakang. Ini jadi masalah. Yang jawab dua, yang jawab lagi nggak dapat hadiah. Yang jadi masalah. Yang mau nambah nih. Oke, kita kasih aja. Fabel. Yang dua lagi. Sebelah kiri kita nih. Yang jauh-jauh sana. Fabel, Ruqayyah. Zainab. Zainab siapa tuh? Bukan istri Nabi Zainab. Zainab binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Antum nanti anak kasih hadiah insyaallah kalau ada. itu istri-istri Rasul, putri-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga mereka senantiasa dirahmati, disayangi dan kasih oleh Allah jalla jalal. Dan untuk sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terutama adalah Abu Bakar siddiq Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seluruh sahabat Nabi. Yang terutama ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga yang disampaikan dalam satu hadis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau jawab? Udah saya sebutkan empat tuh. Tinggal enam. Nah. Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'id bin Zaid. Belum kalau kurang Zubair bin Awam. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Kurang satu nih gimana? Kan udah Abdurrahman bin Auf. Kasih hadiah nggak? Kasih ya. Oke, kasih langsung nggak apa-apa lah. Barakallahu itu, Apa? Naam. Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah tambahan dari yang tadi itu dan seluruh sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita nih jangan pernah berhenti bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya karena mereka semua adalah orang-orang yang saling mencintai di antara mereka. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kajian kita hari ini adalah tentang lenteraku mulai redup. Insya Allah tahun ini kita puasa Tanggal berapa? Satu Ramadan. Alhamdulillah. Udah tambah paham nih. Kita puasa satu Ramadan ingat. Nggak ada puasa itu tanggal 28. Tanggal 28 apa? Kita puasa tanggal 28 atau tanggal 29. Ajib saya. Sejak kapan puasa itu di bulan Juni? Mulai zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kiamat nanti puasa itu satu Ramadan. Nggak tahu mau tanggalnya berapa terserah. Yang penting kita berpuasa di tanggal 1 Ramadan. Ma'asyil muslimin rahmatullah. Bentar nih, anak ini punya tablet lagi masalah nih. Memang katanya seorang ustaz Ana nggak mau ceramah pakai tablet lagi. Kenapa? Hilang kadang kala yang ana baca tuh. Ahsan di fotokopi. Nah, memang ahsan di fotokopi itu masih pakai zaman kuno itu lebih aman, jemaah. Lenteraku mulai redup. Siapa yang lenteranya mulai redup? Angkat tangan. Masya Allah tuh ada satu di pojok, yang lainnya terang semua set aman. Kalau gitu yang lainnya boleh pulang, yang redup ke depan sini. Kita kita mau ceramain yang redup-redup nih lenteranya nih. Kalau yang udah terang semua ada apa diceramain? Hadirin rahimakumullah. Perjalanan hidup ini panjang sekali. Kata Syekh Al Al-Bani rahimahullah ta'ala subhanallah. Perkataan beliau benar-benar menggerakkan hati saya ketika saya membaca perkataan beliau. Dia mengatakan, At-tariqu Kata dia, ini jalannya jauh sekali kata dia la yahumuna an-nasil. Tidak menjadi ambisi kita sampai itu tidak sampai. Yang penting bagaimana kita mati ketika masih berada di jalan situ kita. Kita mati berada di atas jalan yang menuju ke surga Allah Jalla Jalaluh. Itu harapan kita. Perjalanan ini panjang dan perjalanan ini mendaki. Kalau perjalanan menuju ke neraka itu turun. Enak gitu ya. Maka hati-hati tuh Kalau jalannya dilihat kok enak banget ini. Biasanya ujungnya nggak zen. Saya pernah di Jakarta dijemput sama seorang mengisi kajian. Supirnya mau Ustaz, kita lewat jalan sini, Ustaz. Sepi, Ustaz, kata dia. Alhamdulillah, biasanya Jakarta macet. Saya alhamdulillah, sepi banget. Iya, jalan terus. Nggak ada mobil sama sekali. Bener ternyata, banjir sono. Iya, balik lagi kita. Allahu Akbar. Maka hati-hati. Jalan menuju ke surga ini berat, terjal. Jadi kalau jalannya landai, antum harus tanya. Kira-kira nih sampai enggak ini nantinya. Dan ternyata betul nggak sampai saya waktu itu. Akhirnya kita harus balik arah untuk melanjutkan perjalanan yang lebih jauh lagi. Menambah waktu yang lebih panjang lagi. Kadangkala kita melalui lorong-lorong gelap dalam perjalanan itu. Dan Allah Allah mengeluarkan kita Allah waliyul ladzina aman, yukhrijuhum minadh dhulumat ila nur. Allah adalah kekasih, adalah pelindung buat orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju ke cahaya. Dan itulah iman, itulah Islam. Dan kadangkala kita sudah punya lentera, udah bisa jalan nih. Antum kalau masuk kamar, masuk satu rumah yang habis mati lampu mati lampu, gelap gulita rumah Kira-kira antum bisa berjalan nggak? Antum meraba. Antum meraba jalannya. Apalagi kalau di dalam kamar kita ternyata ada ular, ada kalah jengking, mungkin kita akan berhenti. Jangan gerak. Kenapa? Karena kita butuh cahaya untuk tahu kita memerlukan cahaya Allah Jalla Jalalu agar kita mengenal mana yang halal dan mana yang haram. Kita tahu ini kala jengking, jangan dekat-dekat. Anak kecil kadang-kala main-main sama kala jengking, kenapa? Karena dia tidak tahu kala jengking itu berbahaya. Dia selama ini mainan sama mainan yang nggak bisa bergerak. Ketika dia lihat kala jengking itu, subhanallah, bisa gerak sendiri kata dia. Karena dia tidak tahu. Tapi orang yang punya cahaya, punya ilmu, punya petunjuk dari Allah Jalla Jalla, dia tahu mulai dia jaga diri. Oh, ini bahaya nih. Dan dalam perjalanan itu kadang kala lentera yang kita bawa nih kena angin kencang. Mati kadangkala. Tatkala ada musibah-musibah besar yang menghadang perjalanan kita menuju surga Allah Jalla Jalaluh mati kita punya lentera Dan ada yang sampai siup-siup, ya ditiup angin itu siup-siup. Kita kadang kala jaga tuh cahaya. Kalau ada angin besar kita sembunyikan kita punya cahaya. Apalagi kalau kita nggak punya korek. Kalau orang yang punya korek mati aman. Hidupin lagi. Itulah orang-orang yang setiap kali cahayanya mati, setiap kali dia menghidupkan cahaya itu. Tapi ada orang-orang yang ketika cahayanya mati tidak pernah hidup kembali. Nauzubillah min dzalik. Allah Jalla Jalalah mengatakan afaman syarahallah sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Apakah sama tuh orang-orang yang Allah lapangkan dadanya dengan Islam sehingga dia berjalan di atas cahaya dari Rabbnya. Betul seorang yang muslim berada di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, dia membawa pelita, dia membawa obor yang menerangi jalan dia menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Namun jalan ke surga itu terjal sekali. Allah mengatakan falak tahamal akobah. Orang tuh akan meniti orang yang beriman akan meniti akobah ini disebutkan oleh para ulama tariqun wa'ir fil jabal. Jalan yang susah, di gunung. Gak gampang. Apalagi huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar syahwat. Kita lihat surga Allah itu dikelilingi dengan yang susah-susah. Pokoknya kalau susah, ya mudah-mudahan mah ini jalan menuju surga. Orang disuruh puasa, saya puasa lagi. Saya. Tiap tahun puasa. Apa nggak ada liburnya puasa? Subhanallah, liburnya panjang. Puasanya cuma sebulan. Libur kita nggak puasa berapa lama? 330 hari. Masehi apa Hijriah? Masehi apa Hijriah? Ingat, kita tanggalannya pakai Hijriah. Pakai Hijriah kita umat Islam. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang sulit, yang membuat dada kita sesak, yang membuat hati kita sempit ketika melaksanakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang sesuai dengan nafsu kita, yang enak-enak, yang nyaman-nyaman. Kita lihat perempuan disuruh nutup tubuhnya dengan kerudung. Nyaman apa enggak nyaman? Enggak nyaman buat dia. Panas saya aja panas sekarang nih nggak kerudungan. Gimana kalau kerudungan itu kan panas. Zat, ini kan kecantikan, ini kan ciptaan Allah. Biar orang-orang tuh menikmati kecantikan itu. Na'udzubillah. Ada tuh bisikan-bisikan setan, apalagi udah nggak punya cahaya. kadang-kala obor yang kita bawa nih, obor yang kita bawa, pelita yang kita bawa, minyaknya habis. Sekarang mungkin kalau kita tidak mencontohkan iman itu dengan cahaya, mungkin dicontohkan dengan dengan HP lah. Yang kadang kalau baterainya kalau dipakai terus itu terus susut, susut, susut sampai lobek. Dan ada yang tidak bisa dicas kembali. Ada, harus ganti baterai. Kadang kala seperti itu iman kita. Dan ketika kita mengisi baterai, kadangkala kita ditinggal sama teman-teman kita. Yang baterainya sudah full, yang minyaknya banyak. Kita lagi sibuk ngisi minyak kita ini. Masya Allah. Alhamdulillah jazakallah khair. Masih banyak orang baik di Jakarta ini. Anak boleh minum jaman. Bismillah. Alhamdulillah. Kita doakan nih Masjid Rahmah, insya Allah tahun depan udah pakai AC nih. Amin. Amin. Jadi antum nggak kepanasan lagi, insya Allah. Sampai mana kita? Iya, kadangkala kita sibuk ngisi minyak di lampu kita, di lentera kita untuk melanjutkan perjalanan. Teman-teman kita udah udah lari jauh, Setahun kemudian kita ketemu. Inti sudah berapa hafalan Qurannya? Alhamdulillah anak udah tiga juz gitu kan. Masya Allah anak mah juz ama belum rampung-rampung. Ada yang seperti itu. Ditinggal sama teman teman Temannya ketemu lagi. Masya Allah. Nanti hatam Quran sebulan berapa kali? Alhamdulillah. Anak sehari satu juz lah. Jadi sebulan anak bisa hatam sekali. Ya Allah. Anak dulu seperti ente. Tapi sekarang setahun nggak hatam-hatam. Karena apa? Karena minyaknya ini habis. Maka perlu mencari minyak itu. Dan orang kalau sudah minyaknya habis dan nggak ditambahin, baterainya habis, nggak dicas, maka hubungan dia sama Allah Jalla Jalaluh itu jauh sekali. Nggak bisa kontak dia. Karena habis baterainya. Maka perlu dicas dan musuh-musuh Allah itu berusaha untuk mematikan cahaya yang Allah turunkan. Yang Allah letakkan di hati kita. Allah SWT mengatakan yuriduna an yudfi'u nurallah bi afwahihim. Orang-orang itu berusaha berambisi untuk memacik, mematikan cahaya Allah dengan lisan mereka, dengan omongan-omongan mereka. Ada barisan penggembosan. Mungkin ada. Anda lihat orang suka ke masjid. Inti ada apa sholat ke masjid? Inti. Sholat di rumah lah. Jangan riak inti. Dilihat orang ke masjid terus. Anak ini alhamdulillah nggak riak sholat di rumah terus. Subhanallah. Ini ada barisan-barisan penggembosan. Orang mau dekat sama Allah. Setiap langkah dapat pahala. Setiap langkah dihapuskan dosanya. Ternyata ada orang-orang yang berusaha untuk menjauhkan orang ini dari Allah Jalla Jalla. Wallah mutimu nurihi walau karihan kafir. Tapi Allah akan sempurnakan cahayanya. Dan cahaya Allah yang pertama adalah Islam. Yang Alhamdulillah saya yakin yang di dalam masjid ini semuanya Islam. Bagaimana kita bisa menjaga Islam kita agar kita bisa terus berjalan dengan keislaman ini. Tapi tetap musuh-musuh Allah. Waddu lau takfuruna kama kafar. Mereka ingin kita semua kufur. Mereka ingin. Mereka tidak suka masuk neraka sendirian. Mereka ingin semuanya. Karena memang udah janji setan. tuh. Apa janji setan? La'uwiyannahum ajma'in. Ya Allah, aku akan sesatkan semua. Semua tuh Dari hamba-hamba. Aku akan berusaha untuk menyesatkan mereka. Dan orang-orang kafir pun suka kalau kita kufur seperti mereka sesuatu yang dipakai terus-terusan. Itu biasanya luntur. Baju kita yang bagus baru beli nih. Dipakai, dicuci, dipakai, dicuci. Lama-lama warnanya pudar. Lama-lama yang awalnya kuat jadi jadi gampang koyak. Seperti itulah Rasul sallallahu alaihi memisalkan iman kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Haythami, afwan, oleh Al-Hakim dan Tabrani dan hadis ini sahihkan oleh Syekh Albani, Rasul mengatakan innal imana sallallahu alaihi wasallam Innal imana la yakhlaku fi jawfi ahadikum kama yakhlaku thum. Sesungguhnya iman itu di hati kalian akan apa baju yang udah lapuk? Nah, iman itu akan lapuk di hati kalian. Di dalam diri kalian seperti lapuknya baju. Kemudian beliau mengatakan Fas'adullah dan iman fi qulubikum. Maka memohonlah kepada Allah agar Allah memperbaharui iman kalian. Berarti perlu nih udah ngaji setahun dua tahun semangat soft awal. Soft pertama terus ustadznya belum datang, nyampe duluan. Dapat tiga tahun ustadznya mau berhenti baru sampai. Udah selesai. Ya Allah, jadi telat anak. Besok telat lagi, telat lagi. Ah, ini perlu imannya, ini perlu diperbaharui. Karena biasa tuh orang kalau baru belajar silat, masya Allah, kiri kanan mau diantem semua sama dia. Seakan-akan dia sudah kokoh. Tapi 3-4 tahun dan ketika dia menjadi guru besar, udah dia beda. Karena sudah mantap keimanannya. Tapi tetap iman itu kata Rasul SAW seperti baju yang kita pakai. Antum berapa kali? Anak lihat nih. Mungkin berapa kali ganti baju setahun? Beli baju baru. Lebih dari 10 Masya Allah tuh Hampir tiap bulan tuh ganti baju Apalagi iman kita Iman kita ini lebih Kalau bisa tiap hari Kita perbaharui iman Dan Rasulullah SAW juga memisalkan iman ini dengan rembulan Beliau mengatakan Ma minal qulubi qalbun illa walahu sahabatun kasahabatil qamar Tidak ada satu hati dari hati manusia kecuali hati itu memiliki awan seperti awan yang menutupi rembulan. Tuh cahaya rembulan. Seperti itu hati kita. Seperti cahaya rembulan, tapi di situ ada awan. kala mendungnya, mendungnya gelap gulita, malam purnama tidak kelihatan. Padahal ada cahaya di sana. Tapi tertutup dengan mendung itu. Bainamal qamar mubi idza alathu sahabatun fa'adlam seperti rembulan yang cahayanya terang, tiba-tiba jadi gelap gulita karena tertutup dengan awan itu. Ittajalat anhu fa'adha. Kalau awannya hilang, kalau awannya hilang, terang kembali. Seperti itulah lentera yang kita bawa nih. Yang kadang kadangkala karena hembusan musibah yang besar, kita berpikir untuk Na'udzubillah, sebagian orang untuk bunuh diri. Saya ingat dengan ceritanya Ustaz Abduh Tua Sikat. Ketika kita berkunjung ke tempat beliau di mana? Di Gunung Kidul. Cerita-cerita ngomong Ustaz Abduh bahwasanya Gunung Kidul ini se-Indonesia nomor satu. Apanya? Apanya? Bukan. Tingkat bunuh diri di Gunung Kidul. Ustaz, mereka orang Islam. Iya, Islam. Cuma ya gitulah. Masih jauh dari agama Allah SWT. Muslim. Masalah ekonomi sedikit loncat. Gantung diri atau dari mana? Bunuh diri. Dalam setahun bisa 30 tahun yang bunuh diri bisa. Berarti sebulan lebih dua kali yang bunuh diri. Di kampung yang nggak terlalu besar di sana. Dan mereka punya ritual-ritual yang na'udzubillah kita katakan kembali, kadangkala dalam kehidupan ini kita tidak akan bisa terlepas dari musibah. Nggak bakal bisa. Karena itu sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala bagi yang hidup di dunia ini, tertawanya akan berhenti dengan tangisan. Senyumnya akan hilang. Begitu pula, orang yang senantiasa susah, kelak akan hilang kesusahan dia. Kesenangan dunia tidak abadi, Sebagaimana susahnya, sulitnya kita hidup juga tidak abadi. Banyak orang-orang yang udah ngaji umpamanya. Alhamdulillah anak sudah kenal Allah SWT saat. Tapi ini anak semakin dekat sama Allah, semakin susah rizkinya. Ada yang awalnya pemasukannya, masya Allah, jangan ditanya. Setelah ngaji sering datang kajian Ustaz, untuk makan susah. Itu adalah ujian dari Allah Jalla Jalla. Dan hidup ini kata Allah wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kita mencoba kalian dengan kesenangan, dengan kesulitan sebagai bentuk ujian buat kalian. Banyak dari kita merasa ujian itu sakit. Kalau nggak dapat rezeki, anak lagi diuji nih. Kalau dia lagi dilapangkan rizkinya, wah Allah nih cinta sama anaknya. Wah, bukannya itu kurang cinta. Maka hati-hati. Jadi kalau ada orang-orang yang merasa nih, udah ngaji, tapi ternyata rizkinya sempit, jangan takut. Karena Allah bagi-bagi dunia ini buat yang kafir, yang mukmin nggak ada urusan. Tapi Allah tidak membagi imannya kecuali buat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang Allah cintai, Allah berbagi keimanan. Bagaimana Ustaz? Supaya lentera kita ini nggak redup, baterainya nggak berkurang, nggak bisa. Baterai itu pasti berkurang. Tapi bagaimana ketika dia berkurang, kita bisa ngisi. Itu sudah sudah seperti itu kata Rasulullah SAW. Iman itu seperti baju yang lapuk. Bagaimana kita sekarang memperbaharui keimanan kita? Hamdalah bin Rabi al-Usaidi. Hamdalah. radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, latihan Abu Bakar. Pada suatu hari dia keluar dari rumahnya. Kemudian Hamdalah ini mengatakan, ditanya sama Abu Bakar, Kaifa anta ya Hamdalah? Gimana engkau ya Hamdalah? Gal Hamdalah nafaqah Hamdalah. Munafik nih Hamdalah. Hanbalah munafik. Kenapa kok? Kok bisa mengatakan? Subhanallah, ma taqul. Abu Bakar mengi apa yang kau katakan nih? Kok kau bilang kau itu munafik? Maka Hamdalah mengatakan, "Nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yudzakkiruna bin nar wal jannah ka'anna 'ain." فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا Katanya Alhamdulillah kita nih kalau lagi sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau lagi duduk sama beliau, lagi kajian bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mengingatkan kita dengan neraka, Rasul mengingatkan kita dengan surga, faka'anna ra'yal ain. Sampai seakan-akan kita melihat dengan mata kita tuh surga dengan neraka. Tapi tatkala kita pulang, pulang dari kajian kumpul sama istri kumpul sama anak sibuk dengan pertanian sibuk dengan pekerjaannya apa katanya hamdalah nasina kathira kita sering lupa dengan surga dan neraka lupa bahkan sebagian ada yang merasa dia bakal hidup sampai selama lupa wailul likulli humazatil lumazah Alladhi jama'a malau wa Celaka itu orang-orang yang suka mencela, suka mencerca, suka mengumpah. Siapa tuh? Alladhi jama'a malau wa Yang kerjanya ngumpulin duit, dihitung duit. Tuh, taruh disusun di lemari. Ada kotak amal lewat, udah lewat kotak amal Alhamdulillah anak ada duit kecil. nih, Udah siap tuh. Yang mau ditaruh duit yang mana? Yang besar atau yang kecil? Yang kecil. Udah dia persiapkan. Kalau dia ngomong gak ada duit kecil nih, lewat aja. Gak berhenti nih. malahu ad. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia berpikir bahwa hartanya akan membuat dia kekal. Hambalah cerita. Kalau kita lagi pulang kumpul sama anak, sama istri, udah sibuk istri minta ini, anak minta ini, pekerjaan banyak, duit banyak, mulai kita lupa bahwasanya di situ ada surga dan ada neraka, nazina. Kita nggak kebayang kalau kita bakal mati ketika kita sibuk dengan kerjaan kita. Kita sibuk dengan dunia Kemudian akhirnya apa kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? "Fawallahi inna lanalqa mithla dzalik." Kata Abu Bakar demi Allah sama inti sama anak. Sama apa yang kau dapatin itu, aku juga merasakannya kata Abu Bakar. Kemudian apa? Fanfalaktu ana wa Abu Bakar hatta dakhalna ala Rasulullah. Akhirnya kita mengadukan kondisi itu kepada Rasulullah SAW. Laporan. Apakah itu termasuk munafik? Sifat seperti itu. Kau lagi ngaji, ya Allah Allah semangat. Pulang, hilang lagi. Ngaji lagi semangat lagi. Maka Rasulullah SAW setelah mereka laporan, Abu Bakar mengatakan, nafaqa hamdalah ya Rasulullah. Hamdalah mengatakan, wahai Rasulullah, hamdalah ini munafik. Subhanallah, adabnya hamdalah. Tidak mengatakan nafak tu anak. Dia memang ya Rasulullah, hamdalah ini munafik. Wa Di mana kok bisa seperti itu kata Rasulullah SAW? Maka Hamdullah berkata, Qultu ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, nakunu indah, Kita kok lagi bersamamu. Kau ingatkan kami dengan surga. Kau ingatkan kami dengan neraka. Seakan-akan kita melihat kedua-duanya dengan mata kita. Tapi Rasul, ketika kita keluar dari tempatmu, keluar nih dari rumah Rasulullah, SAW. Masih semangat masih ada. Tapi sampai rumah, kalau kita sudah kumpul sama istri-istri kita, sibuk sama anak-anak kita, kemudian kita sama dunia kita, nasina kathira. Kita akhirnya lupa. Banyak lupanya itu Sering Seringkali kita lupa. Maka apa penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi." Demi yang jiwaku berada di tangannya, di tangan Allah Jalla Jalaluh. Lau tadumuna ala ma takununa indi. Wa fi dzikri lasafahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi Demi yang jiwaku berada di tangan. Andai kata kalian itu di rumah kalian, di tempat tidur kalian seperti ketika kalian berada bersamaku di sini wafid zikir seperti ketika ada kajian seperti ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala kalau tetap kondisi kalian tidak berubah apa yang akan terjadi la safahatkumul malaika fi furushikum wa malaikat bakal salaman sama kalian di tempat tidur kalian di jalan-jalan ahlan wa sahlan kenapa udah jadi malaikat kalau kondisinya tetap udah jadi malaikat tapi tidak. Iman itu yazidu wayang yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang beda sama imannya malaikat. Beda dengan imannya malaikat. Maka Rasul mengatakan, kalau kalian tetap tidak berubah, ada nggak di antara jamaah yang di masjid sama dengan di rumah? Kayaknya diusir sama istrinya. Dilihat mak ini kok berubah gitu kan. Karena orang ketika masuk rumah, udah dia jadi suami pangkatnya. Jadi bapak yang punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Bergurau dengan mereka, ketawa-ketawa. Ketika di majlis ilmu sampai nangis-nangis. Gitu kan. Lasafahatkumul malaika. Malaikat bakal salaman sama kalian. Berarti nggak apa-apa saja ya? anak nih. Lenteranya redup. Iya nggak apa-apa. Itu wajar. Tapi apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Saatan wa saatan ya hamdulillah. Saatan wa saatan. Inilah hidup ini. Sesaat kau harus sibuk dengan keluargamu. Dan sesaat kau harus datang kajian. Untuk mengecas keimananmu. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyil muslimin. Kita akan bicara sekarang gejala-gejala lentera yang mulai redup nih. Apa gejalanya? Kita insya Allah sebenarnya anak nggak perlu ngasih tahu. Karena semuanya sudah pernah mengalami lenteranya redup. Dan dia pernah mengalami bagaimana lenteranya full minyak. Dia begitu teguhnya menegakkan agama Allah SWT. Tapi lama-lama loyo-loyo juga. Apa sekarang gejala-gejalanya? Sebelum kita berbicara bagaimana menerangkan lentera kita. Membuatnya bercahaya lebih terang lagi Walaupun dia redup, dia tidak sampai habis nantinya. Yang pertama gejala-gejalanya terjerumus ke dalam kemaksiatan. Berbuat dosa, melakukan hal-hal yang haram yang seharusnya tidak dia lakukan sebagai sosok seorang muslim. Ada orang-orang yang berbuat dosa tapi dia menyembunyikan dosanya. Insya Allah diampuni oleh Rasulullah oleh Allah SWT. Rasulullah SAW mengatakan, "Kullu ummati mu'afan." Semua umatku itu dimaafkan, illal mujahiri. Kecuali orang-orang yang berbuat dosa terang terang Itu nggak bakal diampuni. Karena dia bangga dengan dosanya. Allah sudah tutupin dosa dia. Kemudian dia bangga, wah aku melakukan ini, ini dan itu. Dia nggak tobat. Bahkan dia berbangga. Allah sudah tutupin aibnya dan dia tidak bertobat lagi. Kemudian dia berbangga. Tatkala kita melihat kita terjerumus ke dalam dosa, ke dalam perbuatan maksiat yang sebelumnya kita nggak berbuat. Atau kita pernah melakukan perbuatan dosa itu, kemudian kita tinggalkan. Alhamdulillah, setelah anak ngaji dosa-dosa itu anak tinggalkan. Tapi panggilan dosa itu terus kita dengar. Ayolah, lakukan sekali aja. Setelah itu kau taubat. Kau kan udah tahu tuh doa apa? Doa istighfar yang bisa iya. ngampunin semua dosa. Iya ya. Kadang kala ada bisikan-bisikan nggak benar tuh yang memisikan kepada kita agar kita melakukan dosa. Itu pertanda ketika kita terjerumus ke dalam dosa itu, ah, berarti iman kita lagi lagi goyah. Semua orang itu berbuat dosa. Kullu bani Adam khata. Semua anaknya Adam kata Rasulullah SAW itu berbuat dosa. Lah uang bapak kita Nabi Adam alaihi salam dia melakukan sebuah kesalahan tapi alhamdulillah kesalahan itu karena syahwat bukan karena takabur. Seorang yang melakukan dosa karena syahwat ada harapan tobat. Karena dia tahu dia sedang berbuat dosa. Aku sedang berbuat dosa, aku tahu nih. Seperti Nabi Bapak kita Adam alaihissalam. Allah menerima taubatnya dan dia bertobat. Tapi seseorang yang berbuat dosa, hati-hati bapak Kalau dosanya itu karena kibir, karena sombong, harapan tobat susah. Seperti setan, iblis. Dosanya dia karena sombong dia. Maka dia pun dilaknat oleh Allah Jalla kalau kita sudah masuk ke dalam perbuatan dosa, oh kayaknya nih imanku mulai lemah, lenteraku mulai redup. Yang kedua, merasakan hati yang keras, kasar, sehingga kadangkala orang merasa hatinya seperti batu. Disampaikan ayat-ayat Allah biasa. Nggak tergerak hatinya. Dan itu dampak dari yang pertama, dari dosa tadi. Hatinya menjadi keras karena dosa itu akan menjadikan nokta hitam di hati sehingga terus bertambah bertambah dan akhirnya jadi tertutup hati. Jadi kalau kita merasa hati kita keras, dikasih nasihat nggak mau, bahkan bantah apalagi, kayaknya ini perlu dicas lagi keimanan kita. susah nangis. Hati keras itu biasanya susah nangis. Ada orang-orang yang susah nangis. Sampai dia di ada seorang polisi. Dia ngomong Ustaz, anak ini kok nggak bisa nangis Ustaz. Nggak bisa anak nangis. Anak nangis itu cuma sekali. Kenapa nangis? Ya, bukan karena takut sama dosa kita kata dia. Dan ada orang-orang, perempuan-perempuan ibu-ibu, sebagian tidak pernah menangis karena dosanya. Tapi nangis ketika ditinggal mati sama suaminya, nangis. Gak dikasih duit sama suaminya, nangis. Tapi berbuat dosa, nggak pernah nangis. Ninggalkan sholat-sholat, nggak pernah dia menangis. Dengar kajian, cerita tentang surga neraka, menter gitu. Lihat temennya, eh, ini kenapa nangis? Gitu? Biasa aja lah, jangan cengeng. Dia pikir cengeng orang nangis. Enggak. Itu tanda-tanda tuh. Orang yang dekat sama Allah. Subhanallah. Antum merasakan. Ketika antum dekat sama Allah. Ketika iman tuh sedang berkobar. Sedikit. Sedikit aja. Antum ingat dengan dosa-dosa antum. Ingat dengan surga neraka. Brebes mili bagi Motor. ketika iman kita sedang subhanallah. Yang ketiga, gejala-gejala lenterannya redup nih. Ibadahnya nggak sempurna. Asal-asalan. Iya, sholat, sholat dia. Alhamdulillah Ustaz. Anda nggak pernah ninggalin sholat. Tapi sholat sekedarnya. Allahu Akbar. Panjang banget bacaan imamnya. Tidak ada yang awalnya dia menikmati panjangan yang bacaan yang panjang, dia menikmati sekali. Ruku yang panjang dia bisa membaca subhanallah, anak bisa subhanallah rabbiyal azim lebih panjang lagi. Ketika sujudnya imam panjang kita bisa menikmati sujud itu. Tapi tatkala iman itu sedang redup, yang dibaca imam kita nggak tahu. Coba kita lihat, tanya sama sohib. Antum lihat, habis sholat gitu, tanya sama temennya, heh Tadi imam baca apa? Sebagian ada yang tahu, insya Allah tuh imannya, cahayanya masih mantep. Ada yang, wah, wallah anak tadi nggak konsentrasi. Maka kita lihat kalau kita sudah mulai nggak konsentrasi ibadah kita, kemudian ibadah kita udah ya nggak nggak sempurna lagi, sholat sunnah udah nggak pernah dikerjain, baca Quran sudah mulai ditinggalkan, tuh tanda-tanda iman kita sedang sedang redup, cahayanya sedang redup. Kemudian yang keempat, malas Malas. Masya Allah, datang kajian yang awalnya semangat. Ada yang seminggu sekali datang kajian. Setelah tiga tahun, empat tahun ngaji, ganti sebulan sekali. Setelah tujuh tahun ngaji, dua bulan sekali. Dia ngomong ah ente kan baru-baru ente ngajilah ana ah, udah banyak ilmunya subhanallah orang-orang munafik itu Allah menyebutkan bagaimana ibadah mereka mereka itu males mereka sholat jangan dipikir orang munafik tidak sholat Allah mengatakan tentang orang-orang munafik innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una nas wala la illa qalila. Orang-orang munafik itu mereka menipu Allah. Padahal Allah yang menipu mereka. Mereka kalau sholat, Allah mengatakan idza qamu ila sholati. Mereka sholat berarti qamu kusala. Mereka sholatnya malas. Bermalas-malasan. Orang munafik tuh sholatnya di rumah apa di masjid? Di rumah apa di masjid? Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ke masjid mereka. Kalau di rumah ya nggak perlu sholat, nggak ada yang lihat. Mereka sholatnya yuraunan nas. Supaya dilihat sama orang sholatnya mereka. Maka ketika mereka ke masjid, apa sholat yang paling berat buat orang munafik? Sholatul isya wa sholatul fajr. Kenapa? Karena nggak bisa riak. Ya antum mungkin belum bisa bayangin yang hidup di kampung yang hidup di kampung tuh bisa bayangin gimana masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sempat ke satu pulau yang listriknya dari jam 5 sampai jam setengah 11 malam. Pas sholat subuh kita bangun. Masya Allah, anak buka pintu mau jatuh. Gelap kulitnya nggak ada cahaya sama sekali. Kalau kita sekarang ada lampu di depan rumah berangkat sholat subuh tuh, ada cahaya gelap, nggak kelihatan apa-apa. Dalam rumah gelap, keluar rumah lebih gelap lagi. Orang munafik, ketika itu saya ingat dengan hadis orang munafikin itu. Bahwasanya mereka itu susah untuk sholat subuh dan isya berjamaah di masjid. Kalau di rumah ya Allah alam sholat apa enggak. Orang mereka kata Allah yura'una nas. Mereka untuk ria aja. Enggak ada yang melihat. Kalau sholat zuhur Assalamualaikum. Banyak orang di pinggir jalan. Yang ngeliatin dia, dia sholat nih. Lihat tuh, anak sholat. Sampai di masjid, kelihatan sama sahibnya. Eh, Assalamualaikum. Ngeliat nih, anak sholat nih. Gitu kan? Maksudnya kelihatan dia sholat. Tapi kalau gelap gulita Allahu Akbar, yang di sampingnya nggak tahu. Yang di sampingnya nggak tahu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nggak ada yang tahu sama yang di samping. Maka benar-benar berat sholat isya sama subuh itu. Kita lihat kalau kita sudah mulai malas. Kalau banyak sohibnya mulai, ya semangat. Dilihat sama teman-temannya, lihat itu. Bertanda iman kita mulai, mulai redup dan perlu untuk dicas kembali. Yang kelima, gejala-gejala lentera yang redup ini hati menjadi sempit. Hati menjadi sempit yang menghadapi permasalahan itu nggak seperti biasanya. Cepat marah, yang biasanya nggak gampang marah, subhanallah, subhanallah. Antum merasakan kalau ada perubahan apa istilahnya? Nggak mood, perubahan mood ya. Moodnya berubah. Yang biasanya di rumah sama istri itu, masya Allah baik, sama anak-anaknya senyum. Kok tahu-tahu kita berubah pada waktu itu? Maka mungkin salah satu sebabnya adalah lentera kita mulai Kemudian yang keenam. Ya, betul yang keenam. Tidak terpengaruh dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Menter. Dikatakan eh kau bakal dilaknat sama Allah kalau melakukan hal itu gitu kan. Ya. Nah. Hatiku bersih. Kadang kadang ada orang dikasih nasihatnya, eh itu yang kau lakukan tuh haram, nggak boleh itu kata dia tenang, hatiku bersih. Lebih putih mungkin dari hatimu. Dikasih nasihat-nasihat, udah gak mempan lagi. Yang biasanya dikasih nasihat dia tinggalkan, kemudian dia tidak meninggalkan nasihat, ah, larangan-larangan itu dengan nasihat kita. Baca Al-Quranul Karim juga gak mampu untuk menembus hatinya. Maka hati-hati. Baca Quran yang biasanya dua lembar sehari, sekarang gak pernah dipegang Al-Quran yang biasanya tiga ayat, sekarang satu ayat pun tidak dibaca. Setiap kali buka Quran, ada perasaan di hati ingin nutup. Ada bisikan setan yang, yalah, tiduran lebih enak, ngobrol lebih enak. Ngelihat teman-temannya lagi ngobrol, dia baca Quran. Sudah, ngobrol sama teman. Dia tinggal turun ke bacaan Al-Quran Karim. Maka itu salah satu tanda bahwa iman kita sedang redup kemudian yang ketujuh lalai dengan zikrullah jarang berzikir yang biasanya zikir pagi sore nggak pernah putus bahkan nggak pernah telat setelah 2-3 bulan ngaji mulai zikirnya hilang bahkan zikirnya biasanya di rumah sebelum kerja mulai zikirnya di kendaraan mulai ketinggalan sudah zikirnya Ustaz kan nggak apa-apa Ustaz sih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ada perubahan tempat, biasanya kita zikir jam 6 sampai jam 7. Zikir pagi sore. Oh pindah jam 9 Mama. Kenapa kok pindah nih? Maka coba dilihat. Jangan-jangan lentera kita mulai redup. Karena orang-orang munafik itu di ayat tadi di surat An-Nisa ayat 142. Wala yadkurunallah illa qalila. Mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Sedikit zikir. Wiridnya sedikit. Solawatnya sedikit. Maka hati-hati. Ini jamaah ada yang di pintu ini. Mungkin bisa masuk. Masih kosong sebenarnya di dalam sana jamaah. Tapi nggak apa-apa. Mungkin kepingin ngelihat ustadznya yang di sana. Itu. Barakallahu fikum. Kemudian di antara Gejala-gejala lentera yang redup itu para ulama menyebutkan ketika kena musibah bingung. Yang biasanya langsung muncul qadarullah wa masya'a fa'al hilang. Mana kan? Ada musibah, tabrakan yang ada marah-marah. Seakan-akan musibah itu akan membuat hidupnya sengsara selama-lamanya. Dia lupa bahwa yang datang itu adalah dari Allah Jalla Jalla. Tugas dia menerima menerima takdir Allah, bersabar atas musibah dan bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan bakhil kikir untuk berbagi sulit. Kita kalau lihat ada kotak amal kita biasa sedekah 50 ribu. Sekarang lima ribu. Padahal duitnya sama, nggak berubah dia. Tapi yang berubah adalah keimanannya. Berapa banyak orang yang subhanallah jamaah yang dia berbagi bukan karena banyak duitnya. Maka saya selalu ingatkan salah satu ciri-ciri penghuni surga itu yunfiquna fis-sarra Mereka berinfak dalam kondisi suka dan dalam kondisi duka. Dalam kondisi lapang dia bersedekah, dalam kondisi sempit dia bersedekah. Yunfiqun. Dia tahu nih, ini milik Allah nih. Ada apa nah simpen-simpen? Berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah akan kasih ganti. Yang ke sepuluh, mereka mengatakan at-ta'alluq bid dunya. Mikirin dunia terus. Memikirkan dunia. Sebelum tidur yang dipikirin apa? Fulus. Ini fulan besok ada kerjaan di sono, kemudian di sana, nanti besok habis subuh anak berangkat ke sana. Dunia, nggak apa-apa. Kita punya planning besok itu, nggak apa-apa. Tapi ingat, doa sebelum tidur apa? Bismikallahumma amutu ahya. Dengan nama Allah, aku mati dan aku hidup nih. Mikir, bisa jadi besok pagi aku nggak bangun lagi. Kenapa aku harus subhanallah? Memang dalam hadis Rasul sallallahu Alaihi Wasallam beliau menceritakan bahwasanya yashibu fil insan di diri manusia itu akan tua dirinya dan dua hal yang tetap muda. Sudah tua, rambutnya sudah uban, sudah putih, sudah bongkok-bongkok, tapi ada dua yang masih muda, tetap muda. Saat anak tua-tua gini masih jiwa muda. Betul, orang tua masih jiwa muda. Apa yang kedua? Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya. Kecintaannya kepada dunia itu masih tetap muda. Dan yang kedua, tulul amal. Berangan-angan panjang itu tetap ada di diri manusia. Maka kita lihat, walaupun sudah tua, perlu tuh dievaluasi diri kita bagaimana. Apakah kecintaan kita kepada dia terus. Sehingga kita lupa dengan akhirat kita yang terakhir dalam satu gejala-gejala redupnya lentera kita tidak peduli dengan urusan umat Islam. Tidak peduli dengan urusan umat Islam, dengan fakir miskin, dengan anak yatim, dengan urusan umat Islam di dunia, nggak ngurus. Bahkan dia umpamanya tidak pernah mendoakan pemimpinnya. Ana nggak mau ngurus apa yang menjadi presiden bukan urusan anak. Anak tetap susah hidupnya. Subhanallah. Kau sebagai seorang mukmin paling tidak berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita pemimpin yang baik. Itu salah satu tanda kepedulian kita sama Islam. Doakan. Ketika sujudmu, ketika di akhir malammu, itu tanda peduli kita, kita berdoa. Tapi kalau kita tidak peduli, maka berarti iman kita mah ditanyakan. Mulai redup. Maka paling tidak kita mendoakan pemimpin kita. Doakan nih SBY yang masih menjabat sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala yuwaffiquh, diberi taufik, diberi hidayah dan doakan mudah-mudahan pemimpin kita ke depan lebih baik, lebih mulia, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gulu amin. amin. Jangan pelit suruh amin aja antum. Amin jemaah. Oke, sudah tahu semua? Gejala-gejala diri kita nih imannya lagi lemah atau saudara kita, jangan kita, kita ngelihat saudara kita nih udah lama nggak kajian nih, pegang tangannya, eh Bismillah, yuk, anak capek, nggak ada mobil, ikut anak, anak yang nganter. Ada orang-orang kayak gitu, anak nggak ada kendaraan. Dulu naik angkot jadi, tapi lama-lama punya kendaraan nggak berangkat. Bagaimana sekarang atau sebelum itu. Itu tadi gejala-gejala ya. Kemudian faktor apa aja yang menyebabkan iman kita lemah? Apa penyebab iman kita lemah? Jadi kalau gejala itu yang tampak, tapi kalau penyebab ini yang sebelum gejala itu muncul, kok bisa muncul gejalanya? Apa saja penyebabnya? Penyebab orang itu imannya lemah, lenteranya redup. Yang pertama dia itu jauh dari lingkungan keimanan. Jauh dari lingkungan, dari miliu yang membantu dia beriman. Kita tahu kenapa disyariatkan hijrah. Ada seorang syekh. Dia hijrah ke Amerika atau ke Eropa sana. Dia tidak hijrah, dia datang ke sana, dia bertemu dengan kaum muslimin. Banyak orang-orang Islam yang hijrah dari negeri Islam ke negeri kafir. Seperti di Prancis ya, itu banyak orang Islam yang hijrah dari negeri Islam dari Maroko untuk menguatkan keimanannya, untuk menguatkan keamanannya, keemanannya, bukan imannya. Karena dia ingin dunianya lebih makmur, dia hijrah ke sana. Syekh ini ngomong. Salah satu mereka yang mengatakan, Fulan, kalau Inti bisa jamin anak cucu Inti masih beriman, Inti boleh di sini. Kalau ente bisa menjamin anak cucu ente masih beriman, boleh ente tinggal di sini. Baru dia nangis. Subhanallah. Iya, bapaknya masih beriman. Sampai cucunya, ya namanya lingkungan yang tidak mendukung keimanan. Lama-lama imannya luntur. Iyalah berangkat ketika dari negeri Islam, Masya Allah anak akan Tetap menjaga keluarga anak agar tetap beriman. Anak akan ajarkan Al-Quran di rumah. Di rumah diajarin Al-Quran. Di luar dia melihat kemaksiatan-kemaksiatan seperti itu. Bolehlah setahun dua tahun masih teguh. Tapi lama-lama luntur. Watulul fatrah. Dan masa yang panjang kita berpisah dari miliu-miliu keimanan. Kita lihat saudara-saudara kita. Yang awalnya memang di Jakarta banyak kajian ya. Kemudian dia pindah dinas ke tempat yang jauh. Dia merasakan Ya Allah Ustaz, jarang kajian di sini Ustaz. Bahkan di tempat-tempat yang tidak terkena, tidak didengar azan jemaah. Kita dengar azan, kadang-kadang nggak ke masjid kaum muslimin. Bagaimana di satu tempat yang setahun penuh kita nggak pernah dengar azan. Gimana kondisi iman kita? Setan itu kabur kalau dengar azan. Kita setahun nggak dengar azan, setannya banyak nih yang nemenin kita. Maka itu sebagai faktor yang menyebabkan lentera kita redup karena kita jauh dari lingkungan keimanan. Dari miliu milu yang di situ, subhanallah. Ketika kita di pesantren mama ya, anak di pesantren teman-temannya masya Allah. Kita melihat semuanya pada ngaji. Di masjid pada buka Al-Quran. Di kamar mereka pada buka kitabnya. Setelah keluar dari pesantren, hilang tuh. Kita udah sama masyarakat, udah sama orang kampung. Lingkungan seperti itu itu penyebab lantaran kita redup. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hadid ayat 16, "Alam yakni ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq?" Apa belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman ini agar hati mereka itu khusyuk, tunduk untuk zikrullah wa ma nazala minal haqq dan tunduk untuk kebenaran-kebenaran yang telah Allah turunkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl faqala alaihimul amad faqasat qulubuhum tidak menjadi seperti orang-orang dari ahlu kitab yang sebelumnya yang mereka berlalu waktu yang panjang jauh dari keimanan itu kemudian hati mereka menjadi keras itulah salah satu penyebab iman kita luntur. Karena apa? Karena lingkungan yang tidak mendukung. Yang kedua, putus nuntut ilmu. Nuntut ilmu agama tentunya. Jarang baca kitab. Jarang duduk sama sahib-sahibnya. Udah, benar-benar fokus dunia. Ini kita lihat jemaah. Ya, Orang kalau sibuk sudah dengan dunianya, dia nggak pernah ngaji. Kalau masih ngaji, insya Allah dia akan dekat sama Allah SWT. Imannya akan tambah. Tapi kalau dia terputuskan, habis. Dan terbukti orang-orang yang ngaji, yang belajar ilmu syari, ilmu sunnah ini, bagaimana lenteranya itu terang benderang. Kemarin di Balikpapan saya ketemu sama seorang polisi. Dia cerita punya atasan dia. Antum tahu yang namanya polisi ya? Apa? Uh, King of Street, raja jalanan dia. Apa aja, pokoknya jalan tuh milik dia. Setelah dia ngaji, subhanallah, dia ditabrak. Polisi ini ditabrak sama orang. Ditabrak, naik motor mungkin yang nabrak itu. Kemudian turunlah polisi. Dilihat yang keluar pakai seragam polisi. Habislah. Yang nabrak ini takut sekali. Tapi kita lihat polisi itu bagaimana. Ya Allah mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Qadarullah wa masya'afa'al. Polisi bisa ngomong seperti itu. Dia menenangkan tuh orang. Dibawa ke rumah sakit. Selesai. Kenapa? Karena tuh dia dekat dengan ilmu syar'i. Dia dekat dengan kalau kita jauh dari ilmu syar'i, maka yang akan kita rasakan iman kita akan akan luntur. Kemudian yang ketiga, berada di tengah-tengah orang-orang yang berbuat maksiat. Lingkungan kita alhamdulillah baik, tapi kita sering kumpul di kantor sama orang-orang yang suka berbuat maksiat. Ini ngobrol, oh nih anak habis ke sini, ini ngomong seperti ini. Akhirnya kita yang awalnya mengingkari, Ya, eh, lama-lama terbiasa kita. Bahkan kita akan ikut dengan mereka. Yang keempat, tulul amal. Angan-angan yang panjang tadi. Itu sebagai penyebab iman kita redup. Dan yang kelima, banyak makan dan minum. Banyak makan dan minum barakallah. Orang kalau subhanallah hidupnya seakan-akan untuk makan. Ini Ramadan nih. Ramadan itu seharusnya menjadi ajang mendekatkan diri kepada Allah. Cahaya yang redup sepanjang tahun ini jadi terang kembali di bulan Ramadan. Tapi karena kita banyak makan minum, waktu berbuka, masya Allah, semua makanan ada, wisata kuliner. Mau sholat maghrib nggak bisa. Duduk dia, eh, Abi sholat. Tunggu bentar mah, belum bisa berdiri mah. Itu termasuk penyebab iman kita. Bahkan sholat Allahu Akbar. Masya Allah tuh ada yang belum kemakan tadi tuh. Yang belum kemakan. Nauzubillah ya. Pokoknya berlebih-lebihan dalam mubahat suka ketawa ya kalau suka bergurau kalau bergurau sampai terbahak-bahak dalam waktu yang cukup lama kebanyakan itu membuat keimanan kita jadi luntur nah sekarang gimana agar lentera kita terus terang nih apa saja amalan-amalan yang seharusnya kita lakukan agar keimanan kita bisa terus terang walaupun redup dia hidup kembali yang pertama tadabburul Qur'anil Karim. Membaca Al-Qur'anul Karim dan bertadabbur. Menghayati, memaknai Al-Qur'anul Karim. Cuma belum ngantuk nih. Anda lihat sebagian udah mulai merem-merem nih, Masya Allah. Ustaz, jangan suudzon Ustaz. Anak khusyuk. Enggak apa-apa. Memang ada tuh orang-orang yang karena khusyuknya anak merem supaya lebih bisa menghayati. ngapain? apa-apa. Nah, tadabburul Quran ya. Bertadabur, baca Al-Quran. Saya dulu subhanallah punya ustadz di pesantren itu yang Masya Allah. Dia itu ngajarin kita. Kita masih muda-muda waktu itu. Ngajarin tafsir tambahan. Dia ambil ayat-ayat yang yang bisa membuat keimanan kita naik tuh. Karena Al-Quran ini tidak satu derajat. Al-Quran semuanya kalamullah. Tapi ada yang lebih utama umpamanya. Anda mau tanya nih, Antum. Surat apa yang paling mulia dalam Al-Quran Karim? Gak usah rame-rame lah. Ini di sini yang ditanya. Apa kira-kira lah? Antum? Al-Fatihah. Itu surat yang paling mulia adalah Al-Fatihah dalam Al-Qur'an Karim. Kemudian ayat yang paling mulia, saya mau jawab? Masya Allah, ayat kursi mah sudah jawab semua. Jadi Quran itu beda-beda tingkatannya. Kita baca Al-Quran Karim ada ayat-ayat yang subhanallah. Kalau kita baca benar-benar membuat hati yang awalnya jauh dari Allah langsung datang dia. Pernah Ustadz itu membacakan ayat dalam Al-Quran. Ketika di kelas kita, dia nulis tuh ayat saya ingat. Dia bawa Al-Quran Karim terjemahan. Dia nggak pandai membaca Al-Quran. Dia nggak pandai bahasa Arab. Ustadznya itu bukan ustadz agama. Tapi dia ya dia baca ayat-ayat Quran, kemudian dia sampaikan kepada kita. Ayat yang dia baca waktu itu adalah firman Allah SWT. Kullama nadijat juluduhum بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب dia bacakan itu ayat setiap kali kulitnya itu matang masak kulitnya karena dibakar penghuni neraka itu badalnahum juludan ghairah Allah akan ganti kembali kulitnya dengan kulit baru kenapa dia lukul agar mereka merasakan azab Allah subhanahu wa ta'ala karena Ustaz itu cerita, sebagian orang barat ngomong, kalau orang itu dibakar terus, bakal kebal. Karena dia dibakar terus, ya udah. Dia kebal tidak merasakan sakit. Tapi Allah mengatakan badalnahum juludan ghairaha. Setiap kali matang itu kulitnya Allah ganti dengan kulit baru. Itu kita kalau bertadabur ya ayat itu. Insya Allah tuh keimanan kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca tentang korun umpamanya di Al-Qur'an. Korun aja yang duitnya banyak habis juga dia Ada apa aku seperti itu? Kemudian yang kedua, menghadirkan di dalam hati kita kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Mempelajari asma Allah al-husna, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Difahami Ar-Razzaq, kita umpamanya susah, ya Allah, kau yang ngasih rezeki ya Allah. Antum kalau lagi duduk-duduk melihat nyamuk ya terbang atau lagi datang menghisap darah antum, antum lihat tuh perhatikan. Subhanallah. Ini seluruh penduduk bumi ini berkumpul nggak bisa mereka nyiptakan minyak kita rasakan subhanallah. Nggak bisa. Kemudian nama-nama Allah yang indah. Latif, khabir. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Itu kita hadirkan. Karena dengan kita memahami nama-nama Allah yang indah, aman hidup kita. Tatkala ada masalah apa, Allah kawi, Allah maha kuat. Nggak ada yang kuat di muka bumi ini. Insya Allah Allah akan selesaikan urusan Kemudian yang ketiga, sering hadir ke majelis ilmu. Sering hadir ke majelis ilmu. Seperti dilakukan sekarang oleh bapak-bapak. Jangan bertanya, ada orang mengatakan, Ustaz, berapa kali sih kita ngaji seminggu itu? Apa harus setiap hari? Enggak, enggak harus setiap hari. Tapi tetap kita punya jadwal khusus yang kita tidak pernah tinggalkan. Bikin jadwal. Anak sibuk, tapi dalam seminggu anak harus ngaji lah nggak boleh istirahat ngajinya. Istirahat ya lima hari enam hari istirahat sehari kita ngaji datang ke rumah Allah ngaji sebentar untuk menambah keimanan kita. Karena orang yang duduk di masjid di majlis zikir itu hafatumul malaika, malaikat akan turun ya. Lihat malaikat itu melebarkan sayapnya, Datang rahmat Allah, datang ketentraman di jiwa, subhanallah. Walaupun orang ini kadang-kala datang nggak mau ngaji. Kadang-kala ada orang yang lewat, kok rame nih masjid nih. Masuk dia, duduk di pojok sambil bersenden gitu kan. Dapat rahmat enggak? Dapat. Diampuni tuh dosa-dosa orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Ada malaikat-malaikat Allah yang kerjanya memang keliling Malaikat Allah kerjanya keliling cari majelis ilmu. Kalau mereka ketemu majelis ilmu, mereka ngomong halumu ila bughiyatikum. Eh, ini loh yang kalian cari. Yuk. Maka di sekitar kita ini ada malaikat-malaikat Allah yang turut hadir di majelis ini. Selesai kajian, malaikat itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya sama Allah, "Dari mana kalian?" Allah tahu mereka dari mana. Cerita dari majelis ilmu, apa yang mereka lakukan itu hamba-hamba mengingatmu ya Allah yang mereka minta adalah agar diampuni dosanya, dijauhkan dari api neraka, dan mereka minta surga. Akhirnya Allah mengatakan, Ushidukum ani qad Allah mengatakan malaikatnya, aku jadikan kalian saksi, aku sudah mengampuni mereka semua. Sebagian malaikat ada yang protes. Ya Allah, tuh di antara mereka ada satu yang tidak termasuk mereka tuh. Mungkin lagi lewat tuh. Duduk di sana. Allah mengatakan kepada malaikatnya, humul qaumu la yashqa bihim jalisu. Mereka adalah kaum yang orang duduk sama mereka nggak akan sengsara. Duduk aja. Duduk sambil bersandar sambil merem umpamanya. Masih dapat berkahnya? Insya Allah masih dapat. Apalagi yang ngaji benar-benar. Kemudian yang menguatkan keimanan ini ziarah kubur. Ziarah kubur. Jadi antum sekali-kali bikin jadwal nih. Kalau sudah iman yang sudah rendah, yuk kita ziarah kubur. Bismillah. Datang ke kuburan. Apalagi mengantarkan jenazah. Tapi mengantarkan jenazah, wallahu alam nih. Buat saya mengantarkan jenazah sama ziarah kubur ada bedanya. Hukumnya juga beda. Mengantarkan jenazah nggak boleh perempuan tuh, haram perempuan ikut mengantarkan jenazah. Rasulullah SAW melarang hal itu. Tapi ziarah kubur ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama membolehkan wanita untuk ziarah kubur. Ketika ziarah kubur kita sendirian. Kita datang sendirian nih. Di pintu kuburan tuh yang besar tuh. Assalamualaikum ya ahlat ya. Ketika itu antum bisa bertadabur. Rasul mengatakan fa innaha tudzakirul akhirah. Itu ziarah kubur membuat kalian ingat akhirat. Kita lihat. Assalamualaikum. Datang kalau ada kuburan orang tuanya, lihat orang tua kita udah nggak ada di sebelahnya ada tetangga kita yang kaya raya juga udah hilang semua maka ziarah kubur itu menyebabkan iman kita bertambah yang kelima bervariasi dalam beribadah bervariasi dalam beribadah bukan bikin ibadah baru ya anak sudah bosan ustad sholat duhur empat rakaat anak kepingin lima rakaat itu haram itu Bervariasi dalam beribadah ini, ya kalau kita selama ini cuma puasa Ramadan, puasa Senin Kemis, tambah tuh puasanya tengah bulan. Ya, aku mau puasa tengah bulan. Sholatnya biasanya sholat malam terus. Alhamdulillah, nggak pernah sholat duha, tambahin tuh sholat duhanya. Kemudian umpamanya selama ini haji cuma sekali, Bismillah berangkat umroh. Dan bisa dilihat orang-orang yang berangkat haji Berangkat umroh, Masya Allah. Baterainya itu full, Insya Allah. Full baterainya. Seminggu, dua minggu. Sebelum azan sudah di masjid. Di kampungnya ini. Dapat sebulan, mulai baterainya itu. Drop, gitu kan. Itu terjadi. Orang-orang yang pulang umroh biasanya semangat ibadahnya. Sebulan dua bulan mulai drop. Ya bismillah, kumpulin rezeki lagi, berangkat. Umroh lagi, dicas lagi di sana. Boleh Ustaz haji berkali-kali, umrah berkali-kali. Boleh. Rasul umrah berapa kali? Empat kali. Sama hajinya. Haji beliau berapa kali? Sekali. Kenapa haji beliau sekali? Karena setelah itu beliau meninggal dunia. Dan itu haji wadah Rasul SAW. Tapi sahabat-sahabat Rasul haji berkali-kali. Aisyah berapa kali berhaji? Ibnu Abbas berapa kali berhaji? Dan itu benar-benar salah satunya untuk membersihkan dosa-dosa kita dan mengecas keimanan kita. Kemudian yang keenam, takut su'ul khatimah. Takut dengan su'ul khatimah. Kita nggak tahu. Kadangkala kita ini ahli ibadah. Tapi kata Rasulullah SAW, ada orang yang nampaknya ahli ibadah. Tapi sebelum ajalnya datang, ternyata dia berbuat dosa dan mati su'ul khatimah. Maka tatkala kita berbuat dosa, kita ingat nih. Jangan-jangan nanti su'ul khatimahnya ya Orang yang su'ul khatimah itu biasanya Allahumma fatna min kulli syar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Orang yang su'ul khatimah itu biasanya punya dosa tersembunyi. Yang di depan orang dia tampak baik, tampak soleh. Tapi ketika dia sendirian, ketika itu dia berbuat dosa besar. Yang hanya Allah yang tahu dengan dosanya. Maka tatkala kita berbuat dosa, ingat jangan-jangan nanti anak suul khotimah. Pulang rumah naik motor, atau kalau naik motor habis berbuat dosa, ingat tuh. Jangan-jangan nanti ada yang nabrak, ada yang apa. Istagfirullah ketika itu. Karena itu waktu itu terjadi. Yang ketujuh, zikrullah tentunya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Pencatatan zikir banyak di antara kita yang zikirnya nggak dihitung. Betul. Ustaz kan yang penting banyak-banyak zikir. Betul, tapi ada zikir yang dihitung. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir seratus kali di pagi hari, satu hari sore hari itu akan dapat pahala yang nggak terhingga akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan mau dihitung kita perlu kita hitung karena orang kalau berpikir dikasih target dia akan duduk sebelum targetnya selesai dia tidak akan beranjak karena dia tahu anak harus 100 terus baca 100 kali baru berangkat ada dikir-dikir yang nggak usah batasan silahkan tapi kadang kala anak mau selawat sama nabi berapa kali sholat? Oh, yang sebanyak-banyaknya. Baru 28 kali berhenti. Karena dia merasa sudah banyak. Setan ini selalu, ente sudah banyak zikirnya, mungkin sampai 200 sudah. Padahal baru 28. Maka kita harus tahu. Ustaz, boleh ngitung zikir? Boleh. Ngitung zikir itu boleh. Asalkan tidak dengan cara-cara yang yang seperti orang-orang lakukan umpamanya zikir 3030 kali atau apa ada cara-cara yang memang tidak dianjurkan tapi boleh nggak kita membaca la ilaha illallah seribu kali boleh boleh karena Nabi mengatakan yang lebih dari 100 itu lebih baik maka perlu kiranya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor delapan loyalitas kepada umat Islam. Al-wala wal bara. Berlepas diri dari kekufuran. Karena salah satu penyebab orang-orang itu imannya lemah ketika dia berloyalitas kepada orang-orang non-muslim. Kita lihat sekarang masyarakat muslim. Sekarang ini musim bola ya. Masya Allah. Loyalitasnya sama siapa? Sama grup ini, grup ini. Wah semangat dia. Bahkan kadangkala terjadi perceraian gara-gara bola. Terjadi perceraian. Sampai disebutkan di sebuah majik koran kalau nggak salah itu. Ada suami menceraikan istri Karena si istri memihak kepada klub lawan dan ternyata menang klub lawannya. Karena suaminya ente cerai. Itu karena dia benar-benar loyal kepada kepada orang-orang kafir. Maka hati-hati jangan. Loyalitas kita kepada orang-orang yang beriman karena al-mu'min wal mu'minuna ba'dhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman itu sebagian di antara mereka adalah kekasih, adalah pelindung buat sebagian yang beriman lainnya. Pernah seorang wanita yang sudah tobat dia, dia di YN, di Syarif Hidayatullah atau di para Madinah. Dia menceritakan bagaimana loyalitas dia kepada Israel dia selalu membangga-banggakan Israel. Yang dolim itu umat Islam, bukan Israel. Subhanallah. Tapi akhirnya dia dapat hidayah. Dan dia cerita, sampai anak bingung. Kok bisa anak sebagai orang mukmin loyal kepada non mukmin gitu. Maka hati-hati. Kita harus tumbuhkan loyalitas kita kepada keimanan dan kita harus benci dengan kufur dan orang-orang kafir. Yang kesembilan, Tawabuk. Jangan sombong. Karena la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibir, enggak masuk surga. Orang yang di hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongannya. Yang ke-10 muhasabatun nafs menghisap diri kita. Apalagi yang umurnya sudah 40 tahun, dilihat tuh umur 40 tahun, ya Allah. Yang ditanya di hari kiamat itu masa muda dan umurnya semua. Semua umur akan ditanya. Tapi akan ada pertanyaan khusus tentang ansyababihi fi maafna. Tentang masa muda dia. Karena orang yang sudah tua, sebagaimana dia tidak bisa beribadah kencang, begitu pula orang yang sudah tua, maksiatnya pun nggak bisa, nggak bisa kencang. Udah jalannya udah pakai tongkat, Mau maksiat sudah susah. Tapi ketika masa muda akan ditanya, di mana dia ketika masa muda dia? Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat." Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian melihat apa yang kalian telah persiapkan untuk hari esok. Dilihat. Kalau antum sekarang punya rumah lima, punya mobil berapa banyak, punya duit berapa banyak, coba tanya yang anak punya di akhirat apa yang sudah anak punya? Apa anak sudah punya rumah di akhirat? Belum kayaknya. Nih satu rumah dua kasih ke masjid. Anak udah punya mobil nggak di, di akhirat? Pakai mobil di akhirat. Butuh kita kendaraan juga. Karena kendaraan itu akan berada di atas timbangan nanti di hari kiamat. Berlipat-lipat ganda pahala yang Allah berikan. Ingat dengan sahabat yang bersedekah satu ekor onta. Ketika dia mengatakan, Ya Rasulullah, hadihi fi sabilillah. Hadhihi fi sabilillah. Ini di jalan Allah buat berperang ya Rasul. Apa kata Rasul sallallahu alaihi kepada dia? Laka biha yaumal qiyamati sab'u mi'ati naqah kulluha maktumah. Kau akan mendapatkan ganti kelak di hari kiamat 700 ekor onta. Semuanya ada pelananya. Orang berpikir, ya Allah alhamdulillah ya. Mudah-mudahan anak punya itu ya Allah. Kemudian dilihat kira-kira anak ikhlas enggak bersedekah itu. Dihisap dirinya. Karena ada orang yang bersedekah banyak, banyak masjid dia bangun, banyak sekolahan dia dirikan, ternyata sekolahan dan masjidnya malah membuat dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas ketika melakukan hal itu. Maka hisap kita itu hisap yang beneran. Jadi bukan hisap jumlah amalan, tapi hisap bener nggak amalan kita. Dapat pahala nggak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ke-11 ziarah ke rumahnya orang-orang soleh. Datang kalian. Bagaimana sahabat berkunjung ke rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tabiin berkunjung ke rumahnya para sahabat. Dia datang. Karena kalau dekat sama orang soleh nih paling nggak kita dapat berkah ilmunya. Nasihat-nasihatnya. Jangan berziarah selalu ke teman-teman yang nggak pernah memberikan manfaat kepada kita. Maka berziarah ke tempat orang-orang soleh. Kemudian yang keberapa? Ke-12 berkunjung ke rumah sakit. Anda ini kayaknya disuruh berhenti nih jam. Kalau sudah ada yang datang nih. Masya Allah. Nah. Insya Allah jam 11 berhenti. Jam 11 berhenti insya Allah. Masih ada setengah jam. Itu masih mau dengerin ya jamaah? Masih. Kalau udah capek ustadznya berhenti, berhenti juga. Ziaratul mardo, berkunjung ke rumahnya orang sakit. Berkunjung ke rumah sakit. Saya pernah nyampaikan bahwasanya di Saudi itu nggak ada rumah sakit. Ingat tentu. Siapa yang pernah umroh? Mana yang pernah umroh? Jangan malu lah. Anda mau tanya, ada nggak rumah sakit di Saudi? Apa yang ada di sana? rumah sehat. Betul. Yang ada itu mustashfa, rumah syifa, rumah kesembuhan. Jadi kalau ngelihat rumah kesembuhan orang itu ah sembuh nih anak masuk sini. Tapi orang kalau lihat rumah sakit, Allah sakit aneh. Kalau dibawa ke sini mah sakit. Tapi itu berkunjung ke rumahnya, ke rumah orang sakit, ya ke rumah sakit. Kalau nggak punya teman sakit, kalau tidak punya teman sakit, gimana Ustaz? Berkunjung ke rumah sakit. Datang tuh, Assalamualaikum. Masya Allah Pak, mudah-mudahan sembuh Pak. Sakit apa? Ketika kita melihat orang-orang yang sakit, orang-orang yang tabrakan, orang-orang yang tidak sadar, tatkala itu iman kita akan tumbuh untuk bersyukur kepada Allah SWT. Ya Allah, ternyata nikmat Allah banyak sama anak. Dan istri kita kalau sakit dibawa kemana? Bawa ke rumah sakit. Ibu-ibu itu katanya Ustadz, katanya Ustadz di Surabaya Anak kalau punya istri sakit, nggak anak bawa ke rumah sakit. So. Anak kasih duit, anak bawa ke mall. Eh, belanja ya. Sembuh tuh. Masya Allah, kasih fulus, jalan. Wallahu alam bener nggak kayak gitu ya? eh Tanya sama ibu-ibu lah, bapak-bapak tahu lah. Sebagian istri ya kalau sakit ya bagaimana dia sembuh. kadang Kadangkala perlu sugesti. Begitu pula tatkala iman kita drop, kita masuk ke rumah sakit, kita lihat ya Allah, nikmatmu banyak ya Allah. Nikmatmu banyak sekali ya Allah. Ada orang-orang yang sakitnya nggak bisa kebayang. Ada yang lahir nggak punya jantung. Ada yang lahir nggak punya tempat keluar ya. Allahu Akbar. Banyak sekali jamaah. Maka kita datang ke rumah sakit. Yang terakhir. Yang terakhir. Refreshing. Refreshing kita ini jangan terlalu apa namanya dah? Terlalu apa ya? Terlalu kaku, tegang tuh. Namanya orang tegang terlalu kaku. Jiwa ini butuh refreshing. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna hadaddin yusrun. Agama ini mudah. Wala yushadaddin ahdun illa ghalabah. Tidak ada satupun manusia yang berusaha mempersulit agama ini kecuali dia akan dikalahkan. Jadi kalau ada orang yang terlalu sampai hulu, Sampai berlebih-lebihan beragama, yang ada dia akan patah nanti. Seperti sahabat yang pernah mengatakan, aku akan berpuasa terus. Nggak akan berbuka. Aku akan sholat malam terus, nggak akan tidur. Yang satu ngomong, aku tidak akan menikahi wanita. Karena menurut dia menikah dengan wanita itu akan mengurangi keimanan dia. Tidak, jiwa itu butuh, memerlukan refreshing. Katanya Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Inni la astajimmu liqalbi bisyai' min al-lahwi liyakuna aqwa li al-haq". Aku kadang kala itu ya menghibur menghibur hatiku dengan permainan-permainan agar dia menjadi lebih kuat lagi untuk kebenaran. Kita butuh refreshing. Jalan-jalan ya, supaya bisa kembali lagi dengan dengan semangat baru. Liburan umpamanya kita lihat. Orang-orang yang libur bekerja, biasanya setelah liburan dia akan lebih semangat lagi. Asalkan hiburannya benar. Kalau hiburannya maksiat, maka yang ada imannya bakal habis. Ya. Tapi kalau kita hiburan umpamanya jalan-jalan ke tempat-tempat yang indah, jalan-jalan sama istri, umpamanya main bola atau olahraga apalah, karena butuh hiburan. Jiwa kita ini butuh hiburan, dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib tapi wallahu alam dengan sanatnya tapi maknanya rawihul qulub sa'atan fa innaha idza ukrihat amiyat katakan kalian bikin hati kita hati kalian istirahat sesaatlah kalau dia dipaksa buta hati itu orang kalau dipaksa hatinya akhirnya jadi buta tapi saatan saatan kata Rasulullah SAW ya sesaat sesaat seperti itu kemudian Qasamah bin Zaid berkata, Rawuhul qurub ta'id zikir. Bikin hati kalian itu istirahat. Nanti kelak dia akan bisa memahami yang namanya zikrullah. Dia bisa paham, bisa lebih menerima lagi. Umpamanya kajian nih, dua jam. Bisa stres kita. Ya Allah, ustaznya nggak berhenti-berhenti. nih. Tapi coba kalau kultum. Kuliah terserah antum. Itu lebih panjang lagi kadang-kadang. Tapi kalau kultum 7 menit, nah itu biasanya orang, Masya Allah. Dan Rasul SAW memberikan nasihat kepada para sahabatnya itu jarang-jarang untuk mau idoh ya. Karena apa? Takut bosan. Kata Ibnu Mas'ud, "Kana yatakhawwaluna bil mau'izah makhafat maka saama minna." Beliau itu cari waktu-waktu tertentu untuk memberikan mau'izah, bukan kajian ya. Kalau kajian ya terus Rasul habis sholat ngasih ilmu sama sahabatnya. Tapi ada kajian-kajian yang untuk tarqiqil qulub, untuk melemah lembutkan hati ya. Itu Rasul cari waktu-waktu tertentu. Kenapa? Makhafatas sa'ama alaina karena takut kita bosan. Karena takut kita bosan. Dan yang terakhir berdoa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim tadi, Rasul mengatakan salullah an yujaddidal iman fi qulubikum memohonlah kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan di hati kalian. Apa doanya? Apa aja doanya? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya al qulub wal absar sarrif qulubana ala ta'atik. Apa aja doanya? Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal Banyak sekali dan para jamaah waktu-waktu mustajab manfaatkan untuk berdoa bukan hanya minta dunia. Kebanyakan kita nih doanya nggak lewat batas pagar rumahnya. Sampai tetangganya nggak pernah didoain. Doain tetangganya. Ya Allah mudah-mudahan dia dapat hidayah. Doa itu bakal balik buat kita. Yang ngaminkan malaikat mengatakan walaka mithluh, kau oh, juga akan dapat seperti itu. Doakan. Dan bulan Ramadan sudah dekat, di situ ada waktu-waktu mustajab, ketika orang berbuka ada doa mustajab dan Ramadan juga momen penting untuk mencerahkan, menerangkan lentera kita. Wallahu a'lam bishawab. Apabila yang saya sampaikan benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Lenteraku bisa redup bila anak perempuan Ana nanti jadi nikah dengan orang Amerika, yakni non-muslim. Kalau orang tua adalah berusaha semaksimal mungkin namun tidak bisa mengislamkan calon suaminya dan tidak mau jadi walinya, apakah di akhirat nanti orang tua ada tanggung jawab syukron? bahwa anak-anak bisa baca tulis Arab, sekolah S1 di UI, S2 di Inggris. Allahu Akbar. Tadi kita sudah sampaikan salah satu yang menyebabkan iman itu redup apa? Hidup di tengah-tengah miliu yang tidak mendukung. Hidup di Inggris. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana bariun min muslimin ya'ishu baina dhahranil musyrikin la tatara'ana ruhuma. Hadis sahih. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah orang-orang kafir, api keduanya nggak boleh kelihatan. Api orang Islam dan orang kafir ini nggak boleh kelihatan. Karena memang pengaruh kekufuran itu sangat dahsyat sekali bisa merubah orang itu. Apalagi bagaimana pertama, kalau dikatakan bagaimana orang tuanya Doa. Yang pertama anak katakan berdoa dan tanggung jawab tetap akan tanggung jawab di depan Allah SWT. Tanggung jawab pertama umpamanya kenapa dibiarkan anak itu berangkat ke Inggris? Kalau perempuan nggak ada mahramnya di sana. Dan kita akan ditanya sama Allah satu persatu. Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan Satu biji sawi kita akan lihat perbuatan baik kita. Maka bagaimana orang tua sekarang? Maka istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mungkin dia tidak mendidiknya dengan benar. Mungkin dia membiarkan dia kuliah tanpa mahram berangkat ke sana. Dia membiarkan anak itu hidup di tengah-tengah orang kafir sehingga berkumpul dengan orang-orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Maka bagaimana Solusinya yang pertama berdoa, istighfar sama Allah Subhanahu taala dan terus berusaha dan nggak boleh jadi walinya. Jangan jadi walinya. Karena tidak sah nikah sama orang kafir memang. Wallahu an mudah-mudahan dimudahkan sama Allah Subhanahu Ini ada pertanyaan, masya Allah. Masya Allah, kayaknya ini perlu ditanyakan ke Ustaz Irwandi. Nah, ini masalah riba penghapus pahala akhirat, penghapus berkah duniawi. Nah, ini pertanyaannya kalau saya baca bisa sampai jam 12. Jadi tentang bagaimana bahaya riba ini, apakah kita memang harus meninggalkan riba? Karena kadang-kala orang yang nggak riba, Ustaz nggak bisa hidup, anak-anaknya terlantar, kalau dia tidak dalam riba nggak nggak benar. Berapa banyak orang yang hidup tanpa riba? Memang sekarang ini yang nggak riba kadangkala kena debunya riba. Apa bisa seorang hidup tanpa punya ATM umpamanya? Masih bisa. Tapi ada sebagian kalau yang di kampung tuh aman. Yang di kampung aman. Cuma bagaimana supaya tidak melantarkan anak dan istri ketika kita meninggalkan riba? Satu, yakin sama Allah mantar taraka syai'an lillah, ittiqa'an lillah disebutkan barang siapa meninggalkan sesuatu karena takwa kepada Allah Subhanahu taala, Allah akan kasih ganti yang lebih baik dari itu. Cuma yang jadi masalah, kadangkala kita belum siap dengan ganti yang Allah berikan. Belum yakin, merasa apa mungkin orang anak biasa. Anda sudah pernah ceritakan sama antum. Seorang general manajernya Hilton di Mekah, Hotel Hilton yang besar itu, general manajernya itu saya pernah masuk ke sana, di antara sama teman ngobrol sama dia. Dia lulusan Amerika. Dia cerita ketika dia pulang dari Amerika, langsung kerja di bank, bank konvensional tentunya di sana. Ada bank riba di situ. Kerja di sana, gajinya 11 ribu. 11 ribu real. Berapa juta? 33 juta gajinya. Baru datang sudah 33 juta gaji. Setelah kerja suatu hari lagi dia manggil pamannya ya, saudara ibunya datang untuk makan, ngobrol. Pas mau makan sebelum makan tanya si pamannya nih, "Kau kerja di mana?" "Kerja di bank," kata dia. "Ya alhamdulillah paman, anak kerja di bank." Gini kan macam-macam pamannya. Wah, ini bahaya nih makanannya gimana gitu kan. Ketika disuguhkan makanan, nggak makan pamannya. Enggak, enggak, anak. Kayaknya udah kenyang mana mau makan gitu kan. Akhirnya paman akhirnya dipanggilin ibunya. Bu, nih adiknya ibu nggak mau makan kata dia. Datang ibunya. Ente kenapa nggak makan kata dia. Katanya ini anaknya ente kerjanya di bank kata dia. Anak syubhat nih mau makan hasilnya riba ini kata dia. Gitu kan. Apa katanya ibunya? Nak, nak besok kau berhenti. Kata si anaknya, Ana sih mana namanya masih muda kata dia. Eman-eman mana kan. Tapi karena anak taat sama ibu anak, anak tinggalkan. Karena dia taat sama ibundanya. Akhirnya sudah. anak ngelamar kerja ke sana ke sini. Jadi reception di hotel. Jadi resepsionis di Hotel Hilton dia cerita. Gaji Ana 4000 Habis dari 11 jadi 4000 12 juta gajinya akhirnya dia. Dia cerita subhanallah. Ketika 11 ribu Demi Allah dia cerita itu duit mesti habis, nggak berkah. Yang ini mobil rusak, yang ini sakit, pokok duit itu habis semuanya. Dan ternyata dari 4000 Anda bisa nyelengin. Dan Anda sekarang jadi general manajernya Hilton Bank. Dari resepsionis, resepsionis. Tapi kenapa? Karena lillah. Dia karena menaati ibundanya. Dia mencari keridhaan ibundanya. Dan ridha Allah fi Kita harus siap untuk itu insya Allah ya dunia ini ujian ya mau nggak mau kita diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala mohon nasihat Anda masih sering berhubungan dengan lelaki lain suami mengetahui dan selalu memaafkan tapi Anda sulit menghindari maka bagaimana sebaiknya Anda bersikap Allahu Akbar jadi para jamaah yang namanya berkhianat yang namanya berkhianat itu buruk semuanya. Bahkan kita tidak boleh berkhianat kepada orang yang mengkhianati kita. Kita tidak boleh karena perbuatan khianat itu benar-benar jelek sekali. Bagaimana kondisi perempuan ini? Maka putuslah semua hubungan. Allah mengatakan wala zina. Jangan dekati zina. Yang punya HP, yang punya BB, yang WhatsApp, apa aja lah tuh Selain teman perempuan, hapuskan semuanya. Didilit semua kontaknya. Di Facebooknya semua yang bukan muhrim dia, dihapuskan semua. Karena setan itu kalau dulu susah masuk rumah, kecuali dibukakan pintu, sekarang masuk lewat genteng, masuk ke HP kita. Hati-hati. Maka solusinya Hapus semua kontak-kontak yang bukan mahram kita. Kecuali saudara kita, kerabat kita yang memang kita silaturahim sama mereka. Ada masalah atau memang ada keperluan. Wallahu a'lam Berapa menit lagi ya, Iya, 7 menit lagi. Panitia? Nah, 10 menit. Nah, subhanallah. Bagaimana jika kita istri dan anak-anak diimami sholat oleh suami yang masih suka bolong-bolong sholatnya dan bacaan suratnya belum fasih apakah sah atau tidak kalau sah atau tidak sah sholatnya sholatnya sah yang penting bacaannya benar jadi fasih itu kan ada orang yang memang bacaannya fasih sekali ada orang yang bacaannya ya namanya orang Indonesia kadang kadangkala kurang fasih tapi apabila benar imam yang sholatnya sah, makmumnya sah. Jadi kalau sholatnya imam itu sah buat diri sendiri, maka sholatnya sah. Maka alhamdulillah nih, kalau suaminya suka bolong-bolong, maka bilang sama suaminya, Mas, saya mau dimakmumin terus sama Mas. Berarti kan sholatnya lima waktu dia nanti. Karena istrinya nunggu terus. Mas, anak nggak mau sholat kecuali imam imamnya. Kalau mas jadi imam jadi lebih khusyuk anak gitu kan. Itu kadang-kala cara ngambil hati suami ini macem-macem ya. Soalnya saya susah khusyuk, tapi pengen sekali khusyuk. Bagaimana kiatnya? Masya Allah, nanti kita bikin kajian khusus nih untuk sholat khusyuk. Tapi yang jelas, persiapkan hati kita kalau bisa memahami apa yang dibaca, kondisikan diri kita. Kalau mau sholat itu jangan terburu-buru. Kalau orang sholat terburu-buru ya mesti nggak khusyuk. Siapkan di rumah tempat khusus untuk sholat. Sholat subuh, kalau bisa jangan dua rakaat, yang dua rakaat. Maksudnya empat rakaat plus sunnah. Orang kalau sholat subuh baru bangun ambil ujuk langsung Allah Akbar sholat subuh itu belum ada pengantarnya. Tapi kalau kita sholat sunnah qobliyah subuh dulu, ini kan mulai yang ngantuk-ngantuk mulai mulai seger. Sholat subuhnya tetap dua rakaat tapi plus sholat sunnah. Kemudian jangan di sebelah tempat tidur. Kalau sholat subuh di sebelah tempat tidur, Ya Allah, cepetan mah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum kedua, tangannya sudah di tempat tidur. <laughs> Maka itu salah satu mungkin sarana ya untuk lebih khusyuk kita. Nah, Ustaz, bagaimana sikap kita jika punya kawan yang selalu melakukan maksiat? anda juga berusaha selalu mengingatkan, tapi nggak mempan juga. Terus doakan dia, kasih nasihat dia, kalau terpaksa tinggal dia. Jangan sampai kita yang terseret karena as-sahibu sahib, teman itu menyeret. Kalau teman kita baik, kita akan terseret kepada kebaikan. Kalau buruk, kita berusaha untuk memperbaiki dia dan terus berusaha. Kalaupun kita mau jarang ketemu, kita doakan dia, kita kasih buku dia, kita kasih kajian. Karena Allah memang berat meninggalkan maksiat itu kecuali kalau Allah membantu kita meninggalkannya. Nah, Ustaz, berhubung dengan al-wala wal bara. Saya memiliki sahabat Kristen, dia sangat baik kepada saya, sangat royal dan selalu memberi hadiah. Saya bersahabat dengan dia sudah bertahun-tahun sebelum saya hijrah. Bagaimana saya harus bersikap pada teman saya yang Kristen karena saya sayang dia seperti adik sendiri. Alhamdulillah. Tuh sayangnya kalau bisa dijadikan lentera untuk mengajak dia kepada Islam. Karena kalau sayang cuma di dunia, dia bakal masuk ke neraka kalau mati dalam kondisi Kristen. Tapi bagaimana kecintaan kita itu berusaha untuk menarik dia, mengangkat dia, memindah dia dari kekristenan kepada Islam. Kita lihat Rasul SAW. Rasul itu sayang sama kaumnya. Sayang sama kaumnya dari kaum kafir Quraisy. Maka beliau mendoakan mereka agar mereka masuk Islam. Bukan berarti kita sayang kita tidak mendakwah, berdakwah kepada mereka. Tidak. Rasulullah karena sayangnya beliau berdakwah dan alhamdulillah kalau memang sudah ada hubungan kita juga berbagi hadiah sama dia dan katakan kepada dia aku cinta sama kau. Kalau kau beriman kepada Allah SWT atau aku kasihan kepadamu ya ceritakan tentang agama Allah karena banyak non muslim yang tidak tahu sama Islam nggak tahu sama Islam banyak jemaah bahkan kejadian di Amerika ada seorang perempuan supaya berkah itu kadang kalah jemaah dari orang yang belum ngaji Bukan dari ustadz kadangkala. Ada seorang wanita dari Yaman yang buta huruf dia. Buta huruf sama keluarganya dia di Yaman, pindah ke Yaman ya. Pindah ke Amerika dari Yaman. Si perempuan ini sudah sudah umur, dia ngomong sama seorang ustadz, ustadz tolong dibikin open house lah. Buat orang-orang yang ingin tahu Islam datang. Karena banyak yang nggak tahu tentang Islam. Akhirnya Ustadz ini sebagian ngomong, wah susah gitu nanti nggak bakal ada yang datang. Macam-macam lah alasannya Ustadz ini. Akhirnya si perempuan ini perempuan jamaah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dia. Dia berusaha ngumpulin duit. Ini perempuan. Akhirnya setelah dia kumpulin dia panggil ustadz, dia bikin open house. Ustadznya cuma datang aja jelasin tentang Islam. Bikin open house, makan di sana ya. Orang yang mau tanya tentang Islam silahkan. Subhanallah, berapa banyak dia cerita orang yang masuk Islam. Karena orang-orang yang jauh dari Allah yang tidak tahu Islam itu hidupnya kering kerontang dari kebahagiaan. Gak ada bahagia. Sampai ada seorang wanita yang masuk Islam. Dia kemudian ambil mic dia cerita. Ana akan menuntut kalian di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang tua anak mati kafir. Dan kalian tidak pernah menjelaskan Islam kepada kita. Perempuan itu ngomong orang tua mati kafir gitu. Karena nggak pernah tahu Islam. Ya apalagi yang namanya kondisi di mana nggak ada masjid jauh dari masjid. Mungkin kita akan berbicara kan sudah ada internet, ada TV. Iya kalau orang-orang tua mana nonton TV, mana apa. Dia mungkin kerja di rumah nggak pernah dengar azan, nggak pernah dengar orang yang berdakwah kepada dia. Perempuan ini ngomong, anak akan nuntut kalian di depan Allah. Kenapa kalian tidak berdakwah mulai dulu sama kita? Dia masuk Islam. Berat jemaah. Maka kalau kita punya orang-orang tetangga yang non muslim gitu ya, kita kisah, kasih tahu tentang agama ini, tentang Islam ini karena ini nur cahaya yang dapat menerangi kehidupan manusia. Wallahu a'lam Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau soal-soal yang belum bisa dijawab. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.